وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه ومن تبع رشده أما بعد حضرة الكرماء para alim, ulama, para kiai, masyayikh, para sesepuh, bini sepuh yang saya taklimi yang dimuliakan Allah pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan seluruh jajaran Muspika yang saya hormati Bapak Kepala Desa Keranggan beserta seluruh perangkat dan tokoh-tokoh masyarakat juga ketua dan seluruh anggota BPD LPKMD yang saya hormati para bapak, para ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah khusus saudara-saudara saya komunitas Madiun Automatik Independen Mami yang saya cintai, yang saya banggakan. Terserah malam ini saya senang, bahagia sekaligus bangga. Betapa teman-teman klub motor Mio malam ini mengadakan satu kegiatan religi dalam rangka pembinaan mental spiritual untuk memperkuat iman dan takwa sebagai modal selama dunia wal akhirah. Di pada saat akhir-akhir ini kita sering mendengar banyak saudara-saudara kita yang prihatin kita di berbagai daerah terutama di ibu kota banyak geng-geng motor yang meresahkan dalam situasi seperti itu subhanallah teman-teman dari mami mengadakan acara semacam ini awalan salut saya untuk mami mudah-mudahan uh, kegiatan semacam ini mampu mengantarkan teman-teman untuk menjadi pribadi yang berkarakter baik menjadi manusia-manusia yang benar selalu berada dalam jalur syiratul mustaqim yang senantiasa mendapatkan rahmat dan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hablum minallah bisa baik, hablum minan nas juga bisa baik. Dan itu adalah inti ajaran dalam beragama dan itu adalah salah satu sarana agar kita mendapatkan salamah di dunia wal akhirah. Menjaga keharmonisan hubungan dengan Allah yang sering kita istilahkan dengan hablum minallah juga menjaga hubungan baik dengan sesama manusia sering kita istilahkan dengan hablum minan nah ono wong hubungane karo Allah api tapi karo padha menungso elek iku ya gak tepat gak bener sebaliknya karo padha menungsoe api tapi karo Gusti Allah elek itu yo ya gak bener lah ono to wong iku kadang-kadang hubungannya karo Allah itu api, nek sholat wis kaya khusyuk khusyuk <clears throat> syahadatnya mantep poso bendino sodakoh nyahno nek zakat ramekakat haji bola bali nek sujud pada badhe benjut nek zikir nganti jedir Uh, sholat nek takbir bengong-bengong Allahu akbar. orang terima akbar kowe. Allahu akbar. Kaya khusyuk khusyuk salate. Tapi nek utang gak tau nyaur. Ono anjing model ngono. Etan. Arek yo teko ngono Karo Allah koyo api, tapi lek karo menungso elek. Senengane ngerasani miso nyelatu mitna udah undat atu tuh tumbang-dudukan omongan di didol rono omongan kono didol mrene nanti mboten yang keranggan sing model model yang ini begitu begini begini langsung Ya Allah, itu karena Allah api Poso ya sregep, salate sregep yo ya sregep muslimatan, sregep pengajian, sregep fatayatan, sregep manakipan, sregep yasinan, sregep tahlilan, tapi penggaweane renten dengan anak duit. Ngutangi dong nyaure kagak listrik. Ono oh keranggan mriki. Omahe sing ndi wong ora? Ora tak ambirane tak jengkosane. Karo Allah apik tapi karo menungso elek gak bener. Sebalike karo padha menungso apik tapi hubungannya karo Allah ya kapi kuwi ora tepat ana wong iku lek karo menungso api karo kanca karo tangga yo api sare sumeh ajer serawung nyedulur membawur, grabyak semana seneng tulung apian luman nek diutangi ora tau nageh tapi ora salat ono Wah, Kan? Padahal maaf teman-teman, sholat itu bukan sekedar wajib. Sholat itu rukun Islam. Bukan sekedar wajib, tapi rukun. Rukun sama wajib itu lain. Kalau wajib itu harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan dosa. Contoh menjawab salam hukumnya wajib. Anda orang salam Anda Anda tidak jawab berarti dosa. Itu wajib. Tapi kalau rukun beda. Rukun itu harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, gak terima dosa, ora sah. Akibat meninggalkan rukun itu tidak sah. Bukan sekedar dosa, tapi tidak sah. Contoh, rukunnya wudhu, basuh wajah Wong wudhu kok gak basuh wajah, wudune ora sah. Rukune salat takbiratul ihram. Wong salat kok gak takbiratul ihram, salate ora sah. Sing banter lek jawab, rukune Islam salat. Wong Islam kok gak salat, Islame ora sah. Walaupun ibadah liane dilakoni Yo sahaja, yo poso, yo zakat, yo haji kabeh dilakoni, tapi nek salate gak dilakoni, Islamnya gak sah. Ngono kuwi yo Kanjeng Nabi dhewe sing kondo. Aja Kanjeng Nabi kondo aku karo, Pak. Lu nek urusan sholat, Allah itu keren, nek urusan sholat, Rasulullah itu keren. Man lam yusolli fa huwa kafirun. Jare Kanjeng Nabi ngono, sapa wonge gak gelem sholat, kafir. Man sholat shalah muta'ammidan kau kafara jihara. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat, maka dia terang-terangan menyatakan dirinya kafir. Dalam pandangan Allah, kafir. Dalam pandangan Rasulullah, kafir. Mungkin dia boleh ngaku Islam, di KTP boleh data agama Islam, nama boleh Islam, namanya Arab, Topowo bisa jenenge Ahmad Muhammad Ahmad Surat atau Mustaqim Surat al-Ladin anta al-Ghurmah Tubakan Malam Tapi ini sholat Kafir karena apa? Islamnya tidak sah. Maka Pak Lurah nyuwun tulung, Pak Camat nyuwun tulung menawainkan warganya penjenengan yang ngaku agama Islam tapi kok nggak mengerjakan sholat yang nyuwun data nyuwun KTP ini, ten gene data KTP pun jenengan tulis agama Islam pun ngoten jenengan tulis agama Islam ora sah apa sih mau dikongkon sholat halo bro halo Sing gek mburi kae krungu coy. Lapo wong kok dikon salat ben beda karo bedes. Lah wong karo bedes iku meh padha sak apa-apane. Bentuke meh padha, bodine meh padha, wajahe meh mirip. Oh sampean gak percaya nggih wong lanang sing ora pati ganteng ya. Terus jejerno bedes lanang sing ganteng. Sawangan kok kagoan kaya minduan ngono senengane padha hobine meh padha coba bedes mangan wong yo ya mangan padha bedes ngombe wong yo ya ngombe padha bedes turu wong yo ya turu wedhae bedes ngising wong yo ngising padha bedes rabenan wong padha bedane nek wong salat nek bedes oh, gak salat makanya ibu-ibu ngapunten Bu jenengan duwe bojo kok bandel ora tau salat engko bengi kate jenengan diambung bojo jenengan itu berarti padha karo diambung Bapak-bapaknya ngono lah, sama duit bojo kok tahu sholat balas, berarti sama ini golek numpain. Nek lanang itu sak bojone kok padha gak salate itu jenenge bedes tumpah-tumpahan karo Sampai yang duwe RT ngaku Islam kok gak gelem sholat itu bodoh karo duwe RT. Duwe RW ngaku Islam gak gelem sholat bodoh karo duwe RW. Eh duwe lurah ngaku Islam kok ora sholat bodoh karo duwe lurah. Duwe camat ngaku Islam kok gak sholat bodoh karo duwe camat. Sedikit ono camat tuh bedes-bedes ngono. Kon dua kiai, udah gelem sholat, udah karo dua kiai. Matur suwun. sederhana saja saya. Apa ngaji kok repot-repot? Wis naik ae sesuai. Kau mau ngomong kulhuai Ini durung di ditokno. Nah, tugas utama kita hablum minallah baik, hablum minannas baik. Mohon maaf Bapak Ibu karena ini yang mengadakan pengajian teman-teman dari komunitas New dari berbagai daerah mungkin saya sedikit banyak pakai bahasa Indonesia meskipun sebenarnya saya sendiri untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar itu terus terang saya kurang kulina. Nah, kulina bahasa Indonesia apa? Biasa. Jadi aku ya jawabannya. Biasa bahasa Indonesia apa? Biasa. karena kulino bahasa Indonesia ini? Biasa. lo kok bodoh Oh iya kulina itu bener. Aku lah bodoh kalau biasa. Maksudnya lama kok durung maka mohon izin saya pakai bahasa gaduh-gaduh campuran sekenanya mudah-mudahan bisa dipaham oleh karena itu kalau mungkin nanti ada kata-kata saya yang uh, salah, yang keliru, tolong jangan diguyu. Saya itu pernah kecelek, kecelek bahasa Indonesia apa? masuk kecelak kecelak hmm. ya kecelak tidak semua bahasa Jawa itu bisa dibaca Indonesia kan menek bahasa Indonesia apa? memanjat menek selingkrik selingkrik bahasa Indonesia apa? memanjat selingkrak selingkrak oh, orang kenal kok saya pernah kecelak kan saya itu punya tetangga orang Ambon setiap ngomong komunikasi pakai bahasa Indonesia pada waktu pagi hari lagi jalan-jalan ketemu sama saya dia nanya Pak Yai mau kemana Pak ditakoni bahasa Indonesia karena juga pengen jawab bahasa Indonesia aku promo merono tak Indonesia oh saya mau merana <laughs> Pak aku malu aku, aku mau merana <laughs> ya Allah saya ingat saya punya teman ketika di pesantren orang Madura akrab sama saya orang Madura waktu saya udah pulang ke Bojonegoro bahasa pesantrennya udah boyong udah pulang ke Bojonegoro dia nyari saya untuk pesantren Nyenda ketemu saya udah pulang tanya tanya dapat informasi kalau saya udah pulang ke Bojonegoro dia datang nyusul ke rumah gitu gitu gitu gitu, ya, gitu, gitu. ya untuk untuk gitu Aduh pak, pak, saya cari sampingan di pesantren tidak ada. Katanya sampingan udah pulang ke Bojonegoro. Ya saya ke sini pak, ingin ketemu sampingan Nanti ngomong berdua. Udah itu kata takon, karena itu wes suwe tak nek manggon di Bojonegoro di bahasa Indonesia. Ya. Sudah berapa lama bapak meninggal di Bojonegoro? Nah, iya, iya. Mestinya sudah berapa lama tinggal sudah berapa lama bapak meninggal di Bojonegoro? Nah, jawabnya lumayan aku. Sudah hampir satu tahun setengah. Terus tadi ke sini naik apa? Naik bus pak. Aduh ini kan hari Minggu pak. Aduh, aduh penumpang penuh pak. Ya, ini gua apa cerita? Kenangin di bus ya. Anjir dino Minggu mulai numpak bis ngantek mudun kauman lunggu lho sih awak mudun teko bis itu tiba di pecelek di bahasa Indonesia no, saya itu Pak bis mulai kenaikan sampai keturunan nggak dapat kedudukan nah, akhirnya saya jatuh ke tanah air kan karo bahasa Indonesia ini pecelek ya lemah campur banyu biasa tanah air Ayo kuwi padha karo sampean nek ngombe gawe banyu kendi iku basa Indonesiane kan menjunjung tanah air. Pancen lemah karo banyu. Akhire tak war, wis. ngomong cara Jawa ae, timbang basa Indonesia sing kecotok. Anakmu piro saiki? Anakku loro, Pak. Anakmu piro? Tak iya loro, Pak. Anakmu ku lho piro? Loro, Pak, loro. Ilang Madura ngomong loro loro. Nah, ini niku kate cerita, anak elurun mau wakal natal, Sing siji mangane wakeh, sing siji beli. nilat ilat Madura. Anak loro karo nak keluar, Sing siji mangane aki, sing siji beli. Aku sing siji mangane akeh, sing siji beling, sing siji mangane akeh, sing siji beling. Anakku ki jarang kepan kok Udah, makanya saya pakai bahasa campuran aja. Nanti kalau saya ngomong pakai bahasa Inggris, ini ini juga gak paham. Belum salah isu gue, I love you. Kalau you my net you you oh my net Tong talem, talon, eh, tong pun kuntalan. Itu bahasa Inggris. I sing under two, tuling I from you. I sing under two, aku ngising mendukur berwatu guling aing atau watune guling aku kecemplung bayi. ini betapa teman-teman guyonan saya ini ojo dianggap gak ada ini. saya guyon itu maton di setiap pengajian memang saya pakai metode guyon tapi insya Allah nanti kalau dirunut ada hikmahnya guyon saya guyon maton betapa ilmu itu penting bahasa aja udah pentingnya kayak gitu makanya lek wong Jawa duwe ungkapan bahasa menunjukkan bangsa ungkapan yang keluar dari mulut seseorang itu cermin kepribadian orang itu kalau tutur katanya bagus itu cermin bahwa kepribadiannya bagus orang itu kalau ucapan-ucapannya baik itu lambang bahwa kepribadiannya baik tapi kalau kepribadiannya elek ya saya omongannya elek Iku otomatis. anjir wong iku nek kepribadiannya apik, aten-atene api, Ngomong elek iku jane yo iso, cuma gak mentolo kate ngomongno. Nah wong iku nek kepribadiannya api yo, ngarani wong ireng nang ireng iso. Cuma gak mentolo kate ngarani ireng. Gak diarani ireng paling-paling yo gak pati kuning. Nah, tapi nek wong kepribadiannya elek ngarani wong ireng nang ireng kurang marem, gak ireng tok cah nek yo gosong. Kesuwen ngobrolnya ngarani mau ndek nang ndek iso jane cuma gak tega yo gak ndek yo ora pati dukur tapi nek kepribadiane nek ora ndek tok yo purut ngarani wong lemu nang mung iso cuma gak mentolo mbah aku lemu mbah sudah arek aku lemu gak deh samanku gak lemu samanku semok kepribadian apa lah kepribadian elek ora lemu tok nek awakmu gajah aku Nyambung ya kalau ngono. Bukan hanya itu, kata ta'lim muta'allim, "Idza sa'al mar'u sa'at dzulumuhu." Orang itu kalau kepribadiannya jelek, duga sang duga itu ya jelek, nyongko sak nyongko ya elek. Modele suudzon. Nyongko sak nyongko ya Tapi kalau kepribadiannya bagus, nyongko sak nyongko ya bagus, nyono sak nyono ya apik. Ana tanggae sauki, omahe waktu megah mewah duit itu wah kek Iku lek wong kepribadiane apik, nyongkonnya mesti apik, pantes oke. Sing lanang kerja, sing wedok kerja, karo-karone oleh koyo, oleh penghasilan, pantesan oke. Ngono. Tapi lek kepribadiane elek, nyongkonnya mesti elek, soge, gak beres. Ingon-ingonane akeh. Untuk nanya bocah mati yo kenaan kok ngono Tengah wengi nang krungu tanggane nang syuting raja-raja-raja iki nang kepribadiannya apa? Ya Allah, tanggo yang wis wudu, apa salat dalu, apa tahajud, mesti arep tahajud, anggur ben iso tahajud. Aku kok gak iso turu kepribadian apa ya? Tapi lek kepribadian lek gak ngono, Mas. Krungu tanggane nang syuting dingeping raja-raja-raja, hmm, ramas terus. yang ini wis ping cowok. Mbok kok iso ngono bahasa itu penting bahasa Inggris penting zaman urip zaman kau yang ini gak ngerti bahasa Inggris meskipun secara global sampai akan menjadi manusia yang bermerek L2 Lola Lola Lona Lono Lepa bahasa Inggris penting masa ini zamannya zaman komputer zaman web zaman Twitter Twitter ya jangan sanem gitu. Ya. Sekarang kan harus pakai bahasa yang agak kemain ya. Twitter. Kan orang sekarang kemanya-kemanya. Ya maaf, ketika saya berhadapan dengan orang kemanya, saya pun harus tampil kemanya. Wong keranggan jadi kemanya-kemanya. Lo ngomong-ngomong jauh-jauh juga belum bahasa Indonesia. Tak bujuni lu bahasa Indonesia, ngomong lanang mari mangan lawai kantan. Ngomong langsung itu, "Mama, ini pindangnya didadak di mana, Mama?" sebut itu. ya diletakkan di meja saja, Saya lanang udah ya mana? Ataknya nanti digombol kucing mah. Enggak mama kucingnya sudah tak centang. Jadi yang berenang. Lo tidak menutup kemungkinan, Mas. 20 tahun ke depan, kalau udah perdagangan bebas, perdagangan global, produk yang beredar di pasaran itu semuanya pakai bahasa Inggris. Tulisannya bahasa Inggris. Nah, kok lah kayak iso sama ya. ada barangnya podo, bentuknya podo, rupanya podo, modelnya podo, tapi barangnya seje. Kayak iso bedakno nanti sampul dikecap. Persis kok. Kena wong arek wedok diomongin bapak nduk awakmu wis SMA nduk lek bapak tinggal sambel kecap lek bapak dah nyambel bumbune dadi kari capek kok njupuk ireng-ireng saset dikira kecap ya itu le ule lur sampung dicerutno ya ulek tok nang bapak ini udah sambil sambel dipangan ya murah sangkem persis barangnya tulisannya bahasa Inggris barangnya podo bentuknya podo modelnya podo rupanya podo tapi seje Kayak iso no, endi sing salep obat moto, endi sing lem altego. Mripate loro, grayang-grayang kate ditambani, njowo putih rumah rumangsane salah. Kliru lem alteko, Nyudet. Ya, Mergo bodho. Tapi lebih bahasa Arab. Wong Islam lek gak iso bahasa Arab, iku padha karo wong Jawa sing gak roh Jawane. Allahumma sholli ala Muhammad. Taulan uang Islam sing gak iso bahasa Arab walaupun secara garis besar gak paham secara garis besar macam bahasa Arab itu angel are are caca itu lagi iso bahasa Arab situ kewabe di bahasa Arab no iso mau hagat to ngono aku juga hada hadaku karo hagamu gak padha gede hadaku macam-macam karo aku sudah tak hada aku kena hadaku ya hada-hada Padahal itu namanya hazard kok. Bayang itu. Semacam-macam hazard itu. Wong Islam itu lek gak paham bahasa Arab. Itu ironi. Pedoman kita Quran, hadis. Itu semuanya kan bahasa Arab. Ini kalau nggak ngerti bahasa Arab, bagaimana cara memahami Quran? Bagaimana cara memahami hadis? Belum lagi mengamalkannya. Wong rafaham. Ibadah yang paling pokok, sholat itu mulai pertama niat takbiratul ikram Allah Akbar sampai terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Itu semuanya pakai bahasa Arab. Maka jangan heran kenapa kadang-kadang kita sholat tidak bisa khusyuk, tidak bisa khudur. mergobok. gak ngerti apa yang dibaca di dalam sholat. Padahal salah satu metode sholat khusyuk itu Kudu mikir aku salat iki madhep sapa, aku salat iki maca apa, sing tak waca iki artine apa. Apa. Lah mergo garo, akhire diwawur nang salate senditer terdengar, Halus nyaris tak terdengar. Tapi begitu kafir, alhamdulillah kafir, wes. Enggak ngerti Bahkan bisa membuat sholatnya tidak sah. Halo. Halo. Halo. Dalam sholat itu ada rukun yang namanya baca fatihah. Nah, salah satu ayat dalam Fatihah itu iya karena wa iya karena sa'i Iyaka hanya kepadamu ya Allah na'budu kami menyembah wa iya dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in kami mohon pertolongan Nah, nek moco kecepetan, mergo buru-buru, moco cepet. Iya karena dua, iya karena saya. Iya kan tanpa tasbih, itu artinya matahari. Aduh maknanya. Iya karena aku dua, iya karena saya tanpa tasbih, iya. Itu berarti hanya kepadamu, kepada matahari kami menyembah, kepada matahari kami mohon pertolongan. Syirik, gak ngerti, mergogok. Loh. Coba. Salah satu rukunnya sholat tadi di awal saya sampaikan takbiratul ihram. Allahu akbar. Iki lek maca keliru. Iso gak sah sholatnya. Kalau takbiratul ihramnya ndak sah, berarti sholatnya ndak sah. Kadang ada orang bacanya Allahu akbar. Itu enggak benar. Allahu akbar. Itu ndak sah itu. Artinya sudah jauh berubah. Kalau Allah Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Kalau Allahu Akbar, habis baik itu ada alifnya. Jauh sekali artinya itu. Aku pernah dikandani wong artinya angusnya ganda. Coba Allah. Makanya hati-hati. Kadang-kadang ketika lebaran, takbiratul ihram arek-arek, <clears throat> takbiratul ihram takbiran. Niku karo diklotheki, teklothek, klothek, klothek. Iku coba liwat. Allahu Akbar. Halo. Artinya sudah jauh berubah. Beberapa tahun lalu, mungkin 2-3 tahun lalu kan ada, ada ada lagu Allahu Akbar, dua versi itu. Ada lagu Allahu Akbar yang lumayan terkenal, dua versi. Satu punya uh, Pasha Ungu, satunya punya Charlie ST12. Waktu dulu bubar itu, tapi kan bubar. Entah pengen bubar gak kena ada-ada. Misal wah, awak dulu itu penggemar akar, itu Buyarno. Oh iya. Carlinya pun dari mumayal. itu ada lagu Allah Akbar itu yang bener bacanya itu yang punya Charlie itu bener maksudnya Allahu Akbar Maha Besar Memujamu begitu indah pencak itu. ya gue punya kiai terus gak bisa nyanyi. Loh, kalau pasang nggak bener maksudnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bari lo ketahuan. Allahu Akbar. kan tapi anjen lagu, jorok digawe pas ini ya sarung. Allahu Akbar. Loh, tapi kalau Charlie kan bisa memanage dia. Ya. Meskipun rap tetap benar. Allahu Akbar Maha Besar. Tetap benar kan? Loh, enggak apa-apa, saya lagu-lagu itu seneng, Mas. Selama lagu itu kalau dalam ilmu tasawuf kan bisa membersihkan kotoran hati. Maka selamatan di komen lagu, nah itu salah satu tujuannya kan gitu. Kalau menurut ilmu tasawuf, lagu-lagu renang-renang itu bisa ngilangin kotoran hati. Saya sendiri senang kok lagu-lagu yang religi, saya senang. <clears throat> Selama itu kandungan maknanya bagus, kayak lagunya Bimbo. Terus orang aku senang. Ungkapan kecintaan kepada Rasulullah. Rindu kami padamu ya Rasul Rindu tiada terperi Berapa jarak darimu ya Rasul Serasa di kau di sini Merasa kehadiran Rasulullah <clears throat> Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya suarga tenang aku Engkon sing mbok apali amuk ngewangi gawe boto menek klopo jeblok ngono kuwi kapurane Mbak Peye, Mbak Peye, belum mas itu betapa penting penting wong gak ngerti itu goblok wong goblok ini no wong no wong ana wong Indonesia ya jadi TKI ya Saudi wong melu jerakan jeragan nah, wong Arab ngomong mau Arab ngomong omongan yo bahasa Arab lah. Tapi sing TKI ini goblok, gak iso bahasa Arab. Satu ketika dia kerja salah, dimarahin sama majikannya. Ente bende, tepen lah Wah itu goblok, kurang ajar, keparat. Ini gak ngerti, dikira apa? Ketika jeragannya marah-marah besar, isbebenda, ente tepen lah Amin ya Allah rumangsane didongakno. Nanti muni goblok. Dilokno kurang ajar apa amin ya Allah. Betapa ilmu itu penting. Makanya di awal tadi saya sampaikan saya salut sama teman-teman. Meskipun ya harus terima ngene-ngene dapatannya ya. Sorry bro, sorry bro. Ternyata mengadakan acara semacam ini yang bahkan kadang-kadang sing kopiah putih-putih ini tau di pengajian. lupa, zaman jangan mudah terpengaruh dengan penampilan lahiriah. Belum tentu yang kopiahnya putih, bajunya putih, hatinya putih. Ya, ngomong juru rampung kan bantah. durung karuan arek sing model ngene-ngene iki ya. Saman karo kok. Lu mohon maaf, mohon maaf kadang-kadang kadang-kadang penampilannya koyo kiai. Hmm, perbane tok pedi. Tas dewe sak kepel-kepel. Oh, menak kelopak. Kelopak, kelopak. Muridane mung watek. Oh, oh, oh, oh. Ngono kono wong wedo, ayu liwat lulu-lulu. Baju kuno yang ini lagi. ya bener, mohon maaf. Durung karuan sing modele kaya ngene-ngene iki. Aja mbok anggap. Kurang opo berandal lu kok Joyo. Ayo. Bajingan tukang jengges tukang mendem persis ini ini iki begitu oleh hidayah Gusti Allah kebuka bener subhanallah wali besar makanya sama yang nonton area arek dulu-dulu lu ngene-ngene iki aja mbok sepelekno aja mbok anggap saiki sik nih. meneh zaman sapa roh wis kadung kebuka atine belum hidayah Gusti Allah mlebu jadi wali wali murid maksudnya Pertemanan, makanya orang itu yang penting kan sininya. Jangan mudah terpikat dengan penampilan lahir. Ya. Saya itu wakil, wanyai, soban, kompeti, ponte, singgote tebowo, PKC, Persatuan Kapal Singkrang. Walaupun nyeluk sek, sek. Kadang mojo kita puning orang dulu. Mojo Quran dulu lho ora saya itu lho saya itu saya lor apa saya kidul. Apa saya hitam apa saya kulon. Hati-hati, maka sering saya ingatkan di mana-mana. Sekarang kan banyak bermunculan aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan. Kadang-kadang mengatasnamakan Islam, tapi untuk menghancurkan akidah umat Islam. Pakai label ahlu sunnah wal jamaah, tapi sebenarnya bukan ahlu sunnah wal jamaah. Hati-hati mas, itu jenenge wakil mas. Anak rejenis aib suka itu sesat. Anak jenenge purbo kayu ono jeneng Islam sejati padahal gak sejati belas ono ilmu sejati ono darmo gandul ono gandule Pak Darmo hati-hati ini ya, maka sekali lagi apa bosan beratan Ya sepurane lek ana sing jenenge dharma gitu. gitu. Dharma ku ada kok. Modelnya kayak bayangno gandul-gandul. Maka kita syukuri malam hari ini subhanallah kita berada di satu tempat dan kegiatan yang paling dicintai Allah satu tempat dan kegiatan yang paling dicintai Rasulullah, dicintai para malaikat. Apa itu? Majelis zikir, majelis ta'lim. Hanya dua acara, dua kegiatan itu yang memang dicintai Allah, dicintai Rasulullah. Ad-dunya malaunatun. Malaunun ma fiha illa zikrullah wa aliman wa muta'aliman. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia dunya malaunatun. Dunia ini dilaknat. Dunia saya sini itu dilaknati Gusti Allah. Apa ae sing dadi sini dunia? Iku kabeh dilaknati Allah. Acara apa kegiatan apa ae di dunia dilaknati Allah. Nah uang sing uripe mau digawe ngurusin dunia saya sini, yo katut dilaknati Gusti Allah. Alhamdulillah dunia saya sini sing gak dilaknat Allah itu mek loro. Satu zikrullah. Zikir waktu, tenaga, pikiran, bondo sing digunakan kanggo zikir. Nomor kali aliman wa muta'alliman. Ngaji. Aliman itu wong sing alim, wong sing iso ngaji. Muta'alliman itu wong sing durung iso ngaji tapi seneng ngaji. Gak isok ngaji tapi seneng ngaji. Kowe ngene iki. Amin. Kamu plus loh. Waktu, tenaga, pikiran, bondo sing digunakno kanggo ngaji. Lu melu riku sehingga sing gak Allah. Acara apapun itu kegiatan mengkuai selama tidak ada kaitan dengan zikir, tidak ada kaitan dengan ngaji. dilanda Allah. Bu, ya kutukane sampean meteng durung iku lho. Metang meteng iku sampean tanggep bawa sing gedekno wetengmu ku ya Gusti. Itu bojomu. Bojomu mung oleh rangan itu. Panitia. Itu namanya madep. Melihat bunga yang mekar, kita tahu itu kekuasaan Allah melihat air mengalir, kita tahu itu juga cahaya Allah. Pagi hari kita melihat matahari yang sedang meletak. <laughs> ya Allah, zikir, zikir itu penting. Nomor siji zikir, nomor loro ngaji. Jadi sini sampai tak terang supaya sampean-sampean ku ben milih terus karo apa. jangan wis Allah. Insya Allah selalu dijogo karo Gusti Allah. Wong zikir niku penting. Kula sampean ku nek gelem zikir dadi uang sih gak sembarangan. Kula sampean ku lek gelem zikir dadi uang sing luar biasa, hebat, mulio, Istimewa. anak jali suman zakaroni. Dawe Allah di hadis kutsi. Aku iki koncone wong sing gelem zikir yang aku. Jadi wong sing zikir iku dadi kancane Gusti Allah. Gak trimo kancane lurah. Gak trimo kancane camat. Gak trimo kancane bupati, kancane gubernur, kancane presiden. Gak, tapi langsung kancane Gusti Allah. Mumpung dadi kancane Gusti Allah kaya hebat. Nah Allah itu konco yang paling setia. Kesetiaan Allah abadi selamanya. Sakliane Allah Gak ono sing setia ngandani sampeyan, seakrab-akrabe karo sampeyan, seraket-rakete karo sampeyan, itu kesetiaannya hanya terbatas, dibatasi oleh ruang, gerak dan waktu. Yang setia hanya Allah, selamanya. Ayo pakai contoh, bujuk bu, bojo koyok setia-setia Allah, lek ngandani sampeyan. koyok setia-setia Allah. yo, Besok paling akrab kok bujuk tuh kalau para sampeyan. Uh, apa mana sih nganten nanya aku? Ada janji, ada sumpah. Aku berjanji akan setia selamanya akan selalu mendampingi dalam suka maupun duka. Andai kau jadi cinta, aku jadi ramanya. Andai kau jadi daun, aku jadi tangkainya. Andai kau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Andai kau jadi api, aku jadi asapnya. Andai kau jadi bantal, aku jadi ilernya. Andai kau jadi hidung, aku jadi umbelnya. Andai kau jadi kuping, aku jadi... Lagi kau curah berarti. Koyok koyok. Padahal, maaf. Bujo sampeyan, gelem ngancani sampeyan. Bujo Arab arep sampai ya bojo sampean doyan karo sampean niku mergo sampean isih urip Saman mati, bojo wis mok nantani sampean, bojo wis gak arep gak doyan karo sampean. Bojo sampean gelem ngeloni sampean, ini mergo sampean sik urip. Saman wis mati, bojo sampean mok, jejeri sampean ae lho mok, apa mana ngeloni sampean. Ternyata kesetiaan bojo sampeyan sing paling akrab itu dibatasi sebatas sampean urip begitu sampean mati terus gak gelem ngondoki sampean bu wong lanang gaya itu kadang-kadang ditinggal mati sing wedok kaya susah susah tenger tenger ora Iku aslinya orang perkara susah ditinggal mati sing wedok. Dek wis mikir sapa gendine buahane sampean kelakuan yang lanang ngono gitu Sampe tak bisa ono rahasia yang lanang. Nah, asli abe ngono wong lanang. Wis ora aku tok itu Lha wong kadang-kadang sampean urung mati sampean sik urip e bojo wis ora patek setia wis ora gelem ngandani sampean. Lah ono to wong lanang kadang-kadang ning omah karo bojone kancanan karo bojone ora pati kerasan senengane ning warunge rondo. sorry guys, sorry guys. Jangan pernah merasa tel tercelekiti. ngaji itu yang ini. Anak sampean gelem ngandani sampean niku jejer sampean ini sampean sik oh, urip zaman mati sak gelem ngandani sampean dulur sampean famili sampean tenggo sampean gelem Ngantani sampean. Ya mergo sampean jek urip, oh, sampean mati gak ono sing gelem ngantani sampean. Sing siap ngantani sampean namun Allah. Allah siap ngantani kula sampean mulai nang donya ten alam ngantosan ten akhirat swarga. Amin no. Amin. Telat. Kon berarti meneh mlebu swarga ya telat. Pantes potongannya jembur wis gitu. sorry bro sorry Ana jadi cuman zakaroni. Aku ini konco nih wong sing gelem dikir nyangat. Nah dikir itu penting. pikir gue nyambung awak sing kate kendaan urip, tumuju nang Allah sing duweni urip. Dadi pas. Awak dhewe ape kerjaan urip, nyambung nang sing duwe urip pas. Iku lak jawabe kendaan urip kabeh. Mana sing ape nglungsuni. Urip sak lawase. Nak doape mati kabeh ta? Hmm, iki kanca sampean wis akeh sing rono. Lah sampean rencanane nyusul kapan? Enggak apa daftar saya tidak apa-apa. Lu nek aku sak dibutuhno wong akeh. Jadi sing dongakno aku panjang umur wae. Iku undanganku sing ben bimo tanpa henti nonstop itu sampai April 2013. Niku kan yo dhekne tetep dongakno muga-muga sehat, muga-muga waras. Sing dibutuhno wong akeh. Lah sampean apa ono sing butuhno. Uripmu karo matimu iki ya ora ono bedane. Nek aku budal sik ya, monggo monggo. Ya muga-muga lancar. Nek aku sik diganggu wong akeh. Ya. Sampean-sampean kan ngono Sorry, sorry, sorry. Ya mungkin ini aku ben terakhir arah Terus itu punya komunitas anak-anak nakal. Uh, jauh lebih nakal dari sampean. Namanya Rados. Raja dosa. ya Rutinan ngasih ya. Ini tak dikir, tak dikir. Akhirnya alhamdulillah. Kami siapkan biasanya di istighfar Alhamdulillah. di halal ini uang ora perkara pengen krungono pengajian, nih pengen rego lae arek-arek. Dadi waya acarane iki lho sing dadi MC, sing kori, sing selawatan, sing sambutan, kok kabeh arek-arek. Masih antik ngono. Dadi koyo ngene iki yo. Aku kate ngaji kate teko, sik mulai teko Purbaya kono. Wis papak konvoy. Sepeda motor blong-blongan, kaos ireng celonoan. Wes blong blong blong blong. Di lokasi Subhanallah, Quran ini luar biasa. Jadi sekitar panggung 150 50 meter persegi, steril. Masyarakat umum, ku gak oleh tetep, gak oleh, gak oleh mlebu kono. Jadi ku khusus arek iri arah Arek gablek-gablek iki. Ya wapi, lanang desa kene sing butuh desa kene suwilo kabeh, rungokno. Subhanallah, dia ini teko itu nyucupi tangan. Nah aku niku belas ora ngajak kaya Aku nah, nambah artis itu galani temen lah mengajak tarawih. Nah kiai teko belas orang area Arek-arek sing iku masyaallah, berarti teko tuku sepalangan tak terus lungguh silo wapi. Lah uang penonton yang lain itu di luar area itu. Kau Kowame perkara pengen longko layar area. MC-ne yang guyokno wong. Engkori yang guyokno wong mau enggak karo aku ya, ya celononan jin kaosan ireng gak kopian malah kuwi dikin-dikin-dikin nyekel mic ngono ku endi tulisan iki nek Nanti saya nungguin saya celana beriza. Ki opo tulisannya? Sing diwaca Al-Fatihah. Iya antik memang terus sambutan ketua panitia yang ngomong riwari ngomong ini ini terus ngomong apa nih Dadi uang rame itu pengen rokok layar Lagi yang ngomong mendem gak bobo. yang penting ojo no masjid. Ah, bukan nih. Oh sampai yang ngomong mendem gak bobo. tapi tolong neng gelitak kamu mendem ojo no masjid. Ya no gerdu-gerdu nang isor-isor barongan ini. Wantik Terus ya alhamdulillah bareng-bareng kali kula bareng-bareng kali kula terus wis rada api sekitar hampir 700-an komunitas yang kita ini Rioyo ketuane silaturahim dengan kula kondo alhamdulillah ya ini kondo-kondo jumlahnya 700-an itu alhamdulillah saniki bisa purun sholat gue nonton telulas. Ya, alhamdulillah Nabi Nuh lho atas tahun oleh menggolong bulu. Halo. Halo. Dakwah iku iya piye bahasane? Aja putus asa. Ini ya, seperti itu. Gue sampai ngene sebagai rintisan mudah-mudahan nanti bisa istiqomah. Amin. Tiap tahun di acara kayak ya. ya gak kudu aku sing ngaji, gantian nekano bisa sapa. Nah kan nekano aku terus gak kuat kan iki lemparan iki bayar. Mbok guyu. Ya Allah. Nah, itu dikir Nyambung awak sing kate kedaan menuju Allah yang duwe murid. Jadi pas. Padha karo bapak, taman misalnya kate bangun rumah, Arab bangun rumah kok kendakan semen. Ibu gula i bagol semen apa bagol kerupuk? Lapo kok gak bagol kerupuk? Gak nyambung. Ibu kata nyambel kendakan lombok. Ben oleh lombok i bagol lombok apa bagol paku? Lapo kok gak bagol paku? Gak duwe lombok, gak nyambung. Mas-mas yang doyan rokok padha karo aku. mau aku doyan rokok, tapi karo panitia turun tiga iki. nanya itu janjian nang aku. kok aku ben gak kesasar, ben gak kebusuk-busuk. Eh, bener nanya aku mari ngaji teko selambur ngono. ini DPR iki lho jenenge Pak Purwo. Nah, ben ora kebusuk-busuk, kok aku dijemput ning gone terminal Purboyo yo. Nggih Pak. Barang aku tutup kok ngenteni kling ademu ah, koyo wong bintu anyaran. Ini panitia salonjur iki gak ono sing Wis gak tepak belajar arek. Kok kene. Hajar yo kowe kok ini pelajaran ngono kapan-kapan mana iki yo eh iki sing bagian iki iki bagian iki ke tempat ngono sarsu ta apa Tak arep iso bobok. Halo. Halo. Sing kendaraan rokok tangan kecut kepengen rokokan. Iku ben ora rokok goleki bakal rokok apa bakal kenal pot. Padha ae. Dadi Pak. Kepengin oleh lomba boleh goleki bago lombok. Kepengin oleh uya boleh goleki bago uya. Kepengin oleh semen boleh goleki bago semen. Nah ini apa kentaan urip pengen oleh urip yo boleh i. Kok ngomong bakul urip? Banyak <laughs> bakul urip boleh izin boleh urut Allah makanya uang dikir itu urut terus uang janji gelem dikir urut terus tak mati-mati walaupun bismati mati itu alam dunia tapi hakikatnya bisa urut. maka secara eksplisit ngerti tidak eksplisit eksplisit itu beras ketan loh tidak terus dimbel-bel sama ini di sini abon di buntel godong gedang lompat nah, ya badokan gue Betul kan kok langsung nyau. Rasulullah oke. Masalul zakir wa ghairul zakir kama salil hayyi wal mayyit. yang uang sing gelem pikir, karo wong sing gak gelem pikir, itu padha karo perbandingan wong urip karo wong mati. Sing gelem dikir iku urip, sing gak gelem dikir padha karo mati. Mati. Sampeyan seneng urip tok seneng mati iki? Seneng sing urip tok seneng sing mati iku. Bapak-bapak ure? sing urip? Ya wes berarti bojomu sing seneng. Ibu zaman melendi, ono wong lanang, ganteng, ya gagah, gede dua, atletis, bau wetok, kuning kulite, sak untung-untungnya bisa. Tapi mati, mati. Karo wong lanang, welek wireng merongos jembaure apa bau asin dibale wakil kelek wajud metekel ngentutan pisan tapi urip milih sing ndi milih sing ndi gak milih ayo ya, situ rondo sampai lho wong sing tak bakasi bojone sampean kok gak sampean <coughs> tak ulangi tak uruki milik sing urip senajan elek. Lumayan kena gejar-jaratan. Yo sak wayah-wayah butuh lho kena digunakno. Wek guyumu kok gak enak model. Mesti pikiranmu mesum lho. Butuh apa dhisik? Butuh benakno genteng. Ngono. Wong iku nek dikir subhanallah mesti diperhatikan Allah. Taman gelem nyebut Allah mesti diperhatikan Allah. Contohnya, wong sak meneh kae meneng kabeh. Cep lekep gak ono sing nyebut, gak ono sing ngomong. Terus ono siji sing nyebut jenengku. Pak Anwar. Liyane gak tak reken, sing tak reken sing nyebut jenengku. Enten apa? Bu, kok nyebut kula napa jenengan padaku umpomo makanya kalau sama nek bengi kon tahajud ya ngono wayahe wong do turu kabeh kalau sama terus tangi nyebut Allahu Akbar mesti kalau sama diperhatikan Allah mergo kalau sama nyebut Allah sing liyane wayahe wong do ngletak ceketan kaya pindang di batang terus sama hiler yo nasi kelon barang. Bukuk terus. Penjenengan kurun tangi yang nyebut Allahu Akbar. Iki sing duwe sebutan Allahu Akbar mesti ya, sampean. Sopo ini nyebut tuh. Oh, tono. Lalu opo sih wong iki? Oh, pengen wayang yo yo tak turutane ngono. Pengen rezekine lancar yo tak turutane. Maka zikir itu sebutan dan orang itu akan diperlakukan sesuai karo sebutannya. Kalau sebutannya api, perlakuannya api. Tapi lah sebutannya elek, perlakuan yang diterima ya elek. Gambaran di dunia saja tetap. Sama ketemu saat ketemu kok belum nyebut api, pasti sama dapat perlakuan api. Janji ketemu uang nyebut api, assalamualaikum. Ketemu mana nyebut api, assalamualaikum. Ketemu mana nyebut api, assalamualaikum. Ketemu mana, assalamualaikum. Pasti perlakuan yang sama yang terima. Manik manik manik misalnya, manik misalnya. Ayo coba zaman ketemu saat ketemu kok nyebut alat, Engko perlakuan sing sampean terima lah elek. Petuk uang dia picek. Petuk uang mana? Picek. Petuk uang mana? Picek. Engko sing sampean terima iki pet bongko. Durung 10 menit ndelosor ta. Mergo dijontosi wong cocok. Yo iya ora? Lho sekurane Mas, aku ngaji wis pasar ngene ngaji nondi sing iki gayane. Gelem ngene iki gak gelem gampang wis diundang maneh. Wis ngene iki gayane, ngaji ndek ngarepe gubernur ndek sapa wis ngene iki. Gelem ngene iki gak gelem iso diundang mana. Tapi nyatanya lempar itu. Lebih-lebih kalau zaman kurang nyebut sing apik. Wong iku janji gelem nyebut zikir. Insyaallah apik-apik. Kula zaman yang gelem zikir, gak mungkin ngrasani, gak mungkin iso. Piye carane iso karo zikir? Eh, iso, iso karo zikir. Mesti ambil satu. Niku kanggo nglatih niku gue Ati. Ki mau waktune longgar ini udah jak selawatan. Kapan-kapan ae, coy. gue mana sorry aja aku ngaji loh mas dibayar gak masalah temen, cuma ngono itu ya umum ngerti satu buku enggak enggak enggak jangan jangan jangan begitu itu saya udah aku sering ngomong wong kiai ngaji kok boleh duit dosa. Kau lek ngaji kok golek duit tuh. Bisa. Tapi lu wis dosa mana lek sampean ngundang kiai kan sampean kiai itu. Yang kedua, aliman wa muta'aliman dengan ini aku seneng tak aku pun dengon-dengon tanya ngaten pirang-pirang niku sing ngene mari jalan kemudian sapa kayaknya Adam ya ada untuk kacono itu juga berdoa ramutan kafir miskin kafir miskin Bosan. Oh, nah, Dan gue tunggalnya hablum minallah, hablum minanar gitu. Ketolani misalnya sama mlebu di restoran tapi tahu mlebu restoran tuh yo, ya di kono lah ono menu daftar menu di kono ono makanan sate kari macam-macam terus ono minuman misalnya es teh es jeruk terus es teler terus es mega mendung sama ini gak tahu dulu gak tahu oh es mega mendung gak tahu weruh Terus sama kok gelem ngomong pelayan pelayane, "Mbak, es mega mendung." Engko teko barangnya Padahal sama gak dunung. Es mega mendung yo ya po yo ya raro. Tapi sama gelem nyebut, "Mbak, es mega mendung." Wah teko barangnya Paham? Lu sama dikir nang Allah, ya sama nang ngerti ra apa-apa, Allah wis ngerti kebutuhanmu. nah gelem Allah beres-beres. Beres. Gusti Allah yang satu. Eh, siku eling-elingan. Kau nek jenengan kok sering Allah Allah Allah Allah. kau lah enteng lah kau nih perintah Allah. Dan gara-gara ngomong Allahu Allah Akbar kudu jebrantal no warung. Yang kedua, sedekah. Aliman wa muta'alliman, ngaji ya Bang ngaji. Ngaji itu gak kudu ngedep kitab, coy. Mohon maaf, ngaji itu gak harus nih muslim. Qala syekh qala syedabani syedabani qala ta'ala gak kudu. Lu gak butuh ngono sama nama sepeda motor iso ngaji kok. Cari ilmu dan yang harus dicari bukan sekedar ilmu agama doang, nah, doang, ya. Gak mikir nganggep tok. Wong sing mulya iku wong sing takwa. Nggih napa nggih? Nggih. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Lah, wong takwa itu sopo? Wih, mana yang yang yang yang, yang paling mudah dipahami intikal amrillah istinabun nawahi. Takwa itu ngelakoni perintah Allah, ngelakoni perintah Rasulullah, ninggalna larangan Allah, ninggalna larangan Rasulullah. Itu wong takwa. Nah, kalau zaman itu piye caranya ngelakoni perintah Allah? Piye caranya ngelakoni perintah Rasulullah? Nek gak apa sing diperintah? Wong ra apa sing diperintah kok ape nglakoni? Piye carane? Nah, ben roh apa sing diperintah, carane kudu ngaji, belajar. Urip iki belajar. Lah kalau zaman piye carane ninggalnya larangannya Allah? Bagaimana cara kita meninggalkan larangan Rasulullah? Kalau kita nggak tahu apa yang dilarang. Nah, supaya kita tahu apa yang dilarang, carane kita takwa itu ini nah, perintahnya dilakoni larangannya ditinggal itu karo nih yang melakukan perintah yang ninggal larangan itu takwa Anak wong perintah dilakoni tapi larangan orang ditinggal itu butuh takwa tahu takwa no kebodohan nih. Eh? enggak sing ana sing baju takwa berenang enggak larangan ditinggal tapi perintah lah dilakoni yo ya, duduk takwa karu karone pokoke ngelakoni perintah ngelakoni apa? ninggal larangan, ninggal lele. Mergo nek perintah Allah, perintah Rasulullah mesti apik. Larangane Allah, larangan Rasulullah mesti lele. Jadi yo nglakoni sing apik, ninggal sing lele. Nek sing apik dilakoni, sing lele kudu tinggal. Ana wong apik dilakoni elek gak ditinggal, iku wong celutak jenenge. Oh, apa-apa doyan. Ibadah doyan, maksiat ya doyan. Tahlilan gelem, togelan yang nyantem. Timbang. Maca Quran yo ya fase tapi nek miso yo ya cowet to. Nah, selawatan yang ngewelik-ngelik tapi nek ngrasane wong yo ya ngewelik-ngelik. Iku terutak ngopo kuwi. Apik iya elek iya. Iku nek ngono modele apike kalah. Wong apik iku lek dicampur karo elek, apike kalah. Senajan apike luwih akeh, menang eleke nek dicampur elek sisi apike ake Kulit dicampur menang elek. Tak percaya tak kayak contoh. Ono barang api, hangat anget breng Api campurin karo barang elek. Elek lentung hangat tak sendok. Coba, iki jadi telek rasa kolot apa kolot rasa telek? Rasa rasa telek. Akhirnya gua, sing gua telek itu apa sak kolek koleknya Sak kolek-koleke dua. tak ono uang sing mentolo eh manduk nduk. Telek sak sendok disaring ngono nduk. Saring telek sak sendok. Engko mari disaring ben teko kopi bapakmu. Dan Subhanallah, makanya Ini ora kanggo jane medun. Kok mung nyambung-nyambung. Gue nak njaluk kiri ini rapi kumpul tuh gue nunggu. Aduh, aduh. Iya, woi, woi, ngapain omong ini? Ini saking anak biayanya profesional. Nyawer, nyawer. Gue nanti duit biru aku. Gue anggap sindir. Maaf. Jadi, lek wis apik dilakoni elek ditunda. nanti campur ngapun ngapunten apike kalah. Apike kalah. Kayak contoh mana nih? Geger waras, api dikumpulno karo geger kadasen. Berarti dikosot kosot makin telatan sesuai resep dokter. Kosot-kosot makin telatan. Iku kira-kira sing kadasen waras apa sing waras katut kadasen? Irung waras dikumpulno karo irung pilek sing pilek laras apa sing waras kata pilek semono uga wong salat kumpulan karo wong gak salat iki no sing salat lho katut gak salat Mau pancen konco iki nulari. Sampeyan lho lungguh jejer wong anok, sama lungguh jejer wong antuk. Ku kan diluk sama nek ngapa. Lho kok iso ngono? Lho jenengno anak iki. Apik campur elek. Apike kalah tetap menang elek. Ya. Contohnya ya, ini api pada api api, tapi api pada dicampur elek. Enggak api elek kalah. Jale sama jenis anak-anak Ahmad api lho, Agus api nang dicampur elek digabung Ahmad Agus Syaiton Iblis. <laughs> menang di Agus karo Iblis ya. Nah makanya ayo perintah Allah dilakukan Saya iso wis sama Saman sudah sedekah sudah kong dilakoni masih yo gak ikhlas. Gak popo senajan gak ikhlas, sudah kong Timbang ikhlas gak belum sudah Nono. No. Akeh tunggale. gali, tunggale. Anggaran yang kumpulan itu usul ya jenengan. Tapi rawon Usulnya yang wajah sama tiga kon sholat. Sholat lakoni Mas. Kowe oh, gak khusuk ya wis. Pokoknya sholatnya aktif sing tenanan. Rah khusus rapopo. Sampai apa Sampai apian antena ndek aku ngaji sedek-sedekan. Hei. Tak itu rame-rame. Rah khusus ya wis, pokoke sholat dilakoni sing tenanan. Ini lagi eh, sholat salat itu khusus khusuk engko eh. se ngomong diwiling karo yang sholat esuk nah, Aku tak perketek ngono Sing ngomong dewi salat orang karuan khusus Aku buka budakno. Iya. Kecelok kiai mbah salat angel pol khusus Pol angel. Aku tahu kok. Kan salat jadi makmum. Nah, aku neng kita nom-noman sholat kaosan to kau kaos bonek gitu kau bersedaya iya. ini mburi kan kan gambar mau mangat gitu gambar mau mangat sang kamu wong bau gitu gambar buta mangat gitu nah aku terus mau Kebiru walhamdulillahi kasiro Ngene kalau tak hitung kuntune ya, biru Angin Makanya ini loh sama tak kalian Betul Ya wis, coba sampai dilakoni. Lah boleh zaman gelem salate tenanan, kok khusuke katut dhewe. Suwe-suwe khusuke katut. Khusus kuwi butuh latihan. Angel salat khusus iku tina Ali kita sekali Nabi Rawul kok. kemana dan musayi tina Anwar dan ini ini kita bangun teman hanya saya simpulannya sekali lagi yang penting sholatnya dilakoni yang temen sergep masih gak kusuk gak apa-apa lah iso mlebu swarga to ora iso ben. Iso, bolo aku iso ben. Saya iki ora khusuk salate. Apa nih? Gue lagi ngene iso khusuk aku ora ada yang menang buat TikTok. Wong nah, sunah Rasul rujuk jenggot TikTok. Sak yang liyane rujuk jenggot TikTok yang begitu. Gue rujuk nemu tiktok lu yang begitu Tak apa-apa. Maaf. Aku paling sumpah saja ada yang ngarani tahlil haram, tahlil sirik, tahlil kita. Kita tahlil katanya jahil. Kita sholawat katanya sesat. Kita ikut jamaah zikir katanya kafir. Apakah kita harus ningu jenggot agar mereka nggak sewa? Apakah kita harus pakai katok cingkrang agar mereka senang? Misalnya tahlil lu anggap haram, tahlil syirik, tahlil bid'ah. Terus paling tak pikir nanti terus piye nasibnya berkat. cung ngono kowe. Ora seneng tampilan yo wis aja terus ngarani harum suri di Kuwi warisane salafus salih, warisane para wali jare. Kowe ngene iki mau kowe makalun kiam wayah do ngadeg dijak ngadeg kena apa ora gelem ngadeg. Goblok apa kowe. Lah camat teko kowe ngadeg Kanjeng Nabi sing rawuh kowe ora ngadeg kaya kualat kowe. Mulya ndi Kanjeng Nabi karo camat? Sepurane Pak Camat, iki rong-rong. Ojo kok terima camat gubernur tak kono ini, gue aku. Jas gemberen aku. Lah aku loro barang tak tepaki langsung ngono ku, Pak. Kau urus aku ngapun kok sama ini pangkat itu aku karo sampean. Engko nek seneng sampai ya Wong wong Ngomong kadang gak tepat, bupati tekon sungguh sungguh kabeh. Rasulullah hadir kenapa kita tidak mau hormat? Ketika kita menghalu diam, Rasulullah itu hadir. Nah gue tambah mau weteng rambut rokok itu kan ikan jin Nabi. Masya Allah. Aku mau ngapain balik neng gitu. Tapi terus lagu untuk ini. Gak gak gak Goblok. Ya. Aku memang gaya saya seperti ini. Saya ngaji itu gak pernah. Aku apa ya ngaji itu nyindir ya aku gak tahu. Gandeng ya. ya. Mau aku nyindir langsung tak gandeng ngono. Kesewen. Sindar-sindir opo. Masa iki disindar-sindiri ora dunung, Mas. Ngene ana wong wedok nakal diarani wanita penghibur, wis gak setuju kenaan deh diarani wanita penghibur malah dia bangga berarti saya banyak bisa menghibur orang ini aku upruk ya upruk nah begenggek ya begenggek mau langsung ke benang waras Napa kata diarani wanita penghibur kemennya? Jemberen aku. Tekan ndi mau urut tekan ndi. Baru mau lihat bujangan ajar. Siapa ngomong mampir? Coy. Aku mau mlebu nang ngono kuwi. Mesti konangan wong. Wong raiku wis dikenal wong sak Indonesia. Aku enggak GR kok. Kan rata-rata di HP kamu ada ceramah aku. Oke, Bro. Lho umpama aku mlebu nang ngono kuwi, mesti kon ana. Nah sesuk kaya mlebu koran. Kalau ya? tulisannya kamu di ya? gempar. Kiai iya, Haji Anwar Zahid semalam metei kering tunjangan gue gue orang bayar menurut kan, anu diukur rawa dhewe makanya lempemmu gue subhanallah Gak Allah. Aku tuh Pak Camat, sabar Pak Camat. Gue ingon-ingon model jenengan sing sabar Pak Camat ya. baru kain ini esuk esuk jadi bupati. Amin. Ya. Ini kan dunakno gak melo amin malah. Bayangno. Makanya kegiatan semacam ini sama terus ke, sama terus ke. Wong takwa iku nglakoni perintah ninggal larangan. Karo salat masih gak bisa lakoni wis, gak apa-apa. melukis mlebu kok, iso. Gusti Allah Rahman Rahim. Padha karo ngene, Mas. Salate gak khusyuk, tapi sregep semangat. Luwih seneng Gusti Allah. Timbangane wong salate khusyuk tapi salate arang-arang. Padha karo ini, Gak khusyuk tapi sregep. Allah lebih suka daripada bisa khusus tapi akan Ada Udah kalau bocah sekolah, murid sekolah, meskipun goblok, gak pinter sekolah, goblok. Ya gak tau ranking, gak tau juara, tapi rutin, aktif, disiplin, gak tau bolos. Tau penanam sekolah ya. Gurunya welah. Harap dikawakno lho ya, gurunya ra mentolo. Jadi saya di sekolah ya goblok saya. Tapi kok sergep tau penanam Aku dikawakno rahmat Allah, Ya goblok-goblok ya juga tunggal kelas. Tunjangan goblok ya juga tunjangan. Mergo sregep mergo tenanan. Gusti Allah yang ngono ndelok salate sampean-sampean sholat apa ini kita bulan. Tapi kok sregep neng tenanan. Allah welas. Arep dikawakno ning neraka. Allah gak mentolo. Akhir iki kabeh dilebokno swarga. Sing salat. Sing ora bayar orang Nah gue orang sholat nah, Masih amin dong ngandek intil-intil coplok mencolok ya ora iso mlebu swarga swargane kerkeamu sing ngapa wong ora salat murid sekolah pinter ranking siji terus ranking juara tapi mbolosan ini mureng mureng masih pinter lagi ini dapurane apa nih? kawan ae. Bila perlu keluarkan dari sekolah karena mencoreng nama baik sekolah. Sekolah dicap gak disiplin, merusak nama baik sekolah. kono ono? Ono wong sok khusuk sholat tapi salate arang-arang. Allah yang mureng mureng masih khusuk lagi nih mudah. Kayak apa diunggahno swarga? suatu pun tuh neraka dekrokan Makanya saya tadi mengatakan belum tentu yang pakai kopiah putih seperti ini lebih baik daripada yang seperti itu. Amin. Benar. Orang apa wali bar muridnya puluhan puluhan ewu matine kafir. Orang apa bal ambil ba Allah. Bal ambil ba Allah itu wakilan nabi min anbiya'illah. Nabi dicopot kenabiannya karo Allah gara-gara sifat hasud nang Nabi Musa. Coba Nabi bisa nih. Kemana sampean RT wae ora? <laughs> Ya Allah. Kurang elek opo berada Lokojoyo? Subhanallah. Iso khusuk tapi iso nanti arang-arang. Kau dengar bapak-bapak punya bapak Sama cuy anak rontok betik rontok beling tapi dia nang wong tua nurut. Seneng wong tua. Beling-beling dah kau yang ini, ini. Tapi nurut nang wong tua, wong tua luwih seneng. Tidak yang e sopan-sopan koyo yang ini, tapi mokok. Sorry, sorry. Salahmu semua ngomong ngono. Orang ora kamu dulu sampai rampung itu. Rampung dungo. Yo senengan sih, rondo betik, betik yo wis tapi nurut nang perintah yang tua. Gak khusuk tapi nurut nang perintah Allah. Nanti bang sopan tapi mokong, khusuk tapi mokong. Anak betik. Le Oh, Bapak. beli nih betik ya gak basa nang tua tuane. Oh, Bapak. Rene celuk wong gerang. Yo iya, yo, iya, Pak. Nopo? untuk untuk melewahi kenapa Pak celah celung eh bapak turun rokok rokok apa Pak biasanya rokok bapak apa ada takut ada tekok lah, rokok rokok biasa ya piro sak bungkus ae ndi nah jangkal budal masih beling budal hanya narik beling oleh rokok turun no bapak ini dilongi telu. Iki nek gak tak elong gak kira diopahi karo bapakmu. Tekan omahe lek ngenakno yo ya wape, Mas. buncang nang kaduan. Pak, aku apa bal-balan, Pak. Iki loro koe sampani Tapi sampean kan sik iso rokokan, ah, sampean sing oleh rokok. Anak masih wong beling diperintah sik nurut. Tak khusuk tapi nurut sregep. Nah, daripada sampean duwe anak sopan santun tapi mokong angel diperintah le dalem bapak bapak nimbali kula yo rene yo inggih ngestakaken dawuh ingkang putra badhe marang sedosowan wonten ngarsa Uh, saking sopane, moroning sampeyan ku Pak gak mo bungkuk-bungkuk berangkat. Saking sopane. Berangkat. Karena tutuk ngarepe sampeyan ndowilu terus matur. Wonten wigatos punapa nggih kula dipun timbali. Tile duit 50.000 itu kono rokoke bapak oleh bedane saya tunggu sae. Nengko susuke kena bapak meneh dening warung. mana berangkat. mana budak pinter anake bapak. Oke, budak. Nun sewu bapak keparang matur sak jaringipun menawi lepat nyuwun dening Mboten kau kawula menikah wantun kaliyan diasepuh. tuh menikah mboten. Benteng wekdal menikah kula nabi saya. Bapak kula tadi monggo tumbas piyambak. Ayo aku pun digetek cocote itu ya. Terus itu gambarannya. Unsur tapi mokong. Maka sekali-kali sekali lagi jangan mudah terpikat dengan pelampilan lah. Mohon maaf. Pokoknya sing temen naik Mas. Wes ayah ae pesenku. So, tahun ngarep naik ulang tahun mana? Mudah-mudahan di usia yang kelima betul-betul bisa jangan rukun Islam lima agamis juga nasionalis mengamalkan Pancasila yang silanya lima Amin. lima itu angka yang luar biasa. Kapan-kapan naik tak terang, soalnya waktunya terbatas. Ngomong oh, duit mana? Iya. Mudah-mudahan ada manfaat. Pokoknya nek pesanku itu saja mas, pesan saya kegiatan sampean seperti ini, subhanallah, manfaatnya luar biasa. Ini kilo sampean nih, ya Allah corok ganjarannya corok diketok no. Masyarakat malah isok melu ngaji, ini kan jasa sampean. Masyarakat paling orang melu urut tuh. Iya. Melu mangan toh. Seraisun. Nang pengajian nanti mambul arek-arek ini ini cara kuyo iso dadi masyarakat model ini. Ya Allah. Bayar ya sapa? Ya Allah. Subhanallah. Ini ini manfaatnya luar biasa luar biasa man. Nah, ini saja pesan insya Allah kok zaman engkau uripe tambah baru, di toko kalau gitu dikit ngaji ngaji ngaji ngaji ngaji ngaji belajar belajar belajar dan belajar sekali lagi belajar itu tidak harus pakai kopiah tidak harus pakai sarung tidak tidak harus seperti itu salah besar kalau diartikan seperti itu salah besar tidak harus seperti itu Kaya kaya sampean sampean ini masya Allah aku suka nengas, tuh kan kaya sampean-sampean kapan-kapan ayo nek nganggur-nganggur silaturahim ke tempat saya dengan senang hati saya akan senang gitu ya? enggak. Mei, Bulan Mei. Mei. Nggih, ya, monggo monggo-monggo ana manfaatnya ayo bareng-bareng kita maca istighfar kadang kita setia lahu, setia lelahan, mendingan majelis mungkin monggo oleh maghfirah ya Allah. Amin. Mulai awal sampai akhir sampai saat niki dosa kesalahan yang harus Kawula sampean lakoni kabeh muga-muga dibuset karo Gusti Allah. Bahkan yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Elek-elek itu ramen kirimo dibuset diganti Allah dengan hasanat. Jadi sing asale kope ngono ditulis wirida. Sing asale eh almendemu. Sampai busuk tulisan itu karo busuk Allah diganti Taman Al-Qur'an. Lha Quran lho iku. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah eleke diganti ke keapian.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 العالمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير أنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان ما شاء يكون حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حافظ كل شيء علما اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر غيري ومن شر كل داب أنت أخذ بناصر اللهم اهدنا صراط المستقيم اللهم اهدنا صراط المستقيم اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحزن أولئك رفيق ذلك الرفق من الله وكفى بالله عليما اللهم اجعلنا واجعل من حضر في مجلسنا هذا يا الله واجعل أولادنا وسلامتنا